Amen. Thank you. السجود في الصلاة لا يخرج طيب جزاكم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita masih dalam lanjutan dari syarah hadis yang sangat panjang. hadis yang halaman 37 hadis dua halaman lebih hampir tiga halaman panjangnya di antara yang hadis yang panjang ini <clears throat> yang berbunyi apa? haramallahu 'alan nari an ta'kula athar sujud fayakhrujuna minan nar qad umtuhisu itu ada yang panjang teman-teman tengah lihat lihat dalam halaman 148 tengah-tengah itu haramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujudi fayakhrujuna minan nar qad umtuhisu yani ihtaraqu ya coba dapat nah itu inilah yang akan kita ikuti sarahnya dari kalamnya Syekh bin Bas rahimallahu taala Qawlu harramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud Allah mengharamkan atas neraka memakan bekas sujud. Maksudnya bekas sujud yang ada dalam dahinya manusia bukan yang ada di tanah atau tempat yang untuk sujud tidak. Tapi asar sujud yang ada di dahinya, di jidatnya manusia. Wa yubayyinu annahu yadkhulun nara unasun musallun yadkhulun yadkhulun nara muwahhidun wa musallun. Ini menunjukkan menjelaskan bahwasanya yang masuk neraka adalah orang-orang yang juga sholat. Ahlu tauhid, muwahhidun dan musallun. Bagaimana dikatakan demikian? Jawabannya adalah lakin dakhuluha bi a'malin ukhra. Kan tapi mereka masuk dalam neraka muwahhidun dan musallun tadi dengan sebab amalan yang lain. Bukan karena solatnya dia masuk neraka. Bukan karena sujudnya dia masuk neraka, tapi karena amalan yang lain. Yang menyebabkan ia masuk neraka adalah amalan yang lain selain sholat, selain sujud. Takhaluha bi zina bir riba bil uquq bi asya'a ukhra min jara'imihim. Mereka masuk neraka dengan sebab perbuatan zina. Ini belum bertobat darinya. Adapun zina yang sudah bertobat darinya ini perkara lain. Karena Allah adalah berjanji untuk menerima taubatnya semua orang yang bertaubat. Bahkan Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Beriba dengan riba, yakni belum taubat dari riba. Dengan sebab al-ukuk durhaka besar sebesar besar bi asya ukhra dengan perkara-perkara yang lain min jaraimihim dari jarima-jarima mereka yakni dosa besar dosa besar yang mereka terjang Fa'idha Allah fi ikhrajihim amaral malaikata an tukhrijahum. Maka apabila Allah mengizinkan keluarnya mereka dari neraka, Allah memerintah para malaikat yang ditugaskan untuk perkara ini supaya malaikat mengeluarkan mereka antuk rizahum wa amara sufa'a dan juga Allah memerintah sufa'a yakni sapi orang-orang yang memiliki syafaat dengan izin Allah supaya mereka memberikan syafaat fa yakhruju minan nar man kana maka keluarlah dari api neraka man orang yang siapa yang tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun yakni dari ahli tauhid dan ahli Islam alladzina awbaqathumud dunubu. Ahli tauhid dan ahli Islam yang dibinasakan oleh dosa-dosa mereka. Wa dakhalat nar dan Dosa-dosa mereka lah yang menyebabkan mereka masuk neraka. Nasallallah al-afiyah. Kita minta kepada Allah keselamatan. Maka di sini sebagai bukti bahwasanya nggak cukup dengan orang itu keyakinannya. Yang penting saya meyakini Allah adalah satunya zat yang disembah. Selainnya tidak berhak. Kemudian dengan demikian dia nggak peduli dengan dosa riba, nggak peduli dengan durhaka dan yang lainnya. Dan juga agak ada sebenarnya seorang tadi mendapatkan taufik untuk bertobat. Siapa menjamin bahwasanya dirinya muafak sebelum meninggal bertobat? dari dosa-dosa tadi nggak ada jaminan menunjukkan hal ini harus kita memiliki kewaspadaan hadir wa yu'rafuna ma'ari wa yu'rafuna bi asari sujud asari sujud fi shalah wa yu'rafun mereka dikenal diketahui dikeluarkan dari api neraka tadi dengan syafaatnya para sufa'a dengan izinnya Allah dengan adanya asar sujud bekas-bekas dia sujud asar sujud dalam salat asar ini adalah apa namanya asar bekas ya ini sujudnya membekas adanya bekas-bekas sujud dalam Dalilnya seorang, li'anna Allah haram 'alan nari an kula athara sujudi bani Adam. Karena Allah Ta'ala mengharamkan atas neraka memakan asar bekas-bekas sujudnya Ibnu Adam. Anaknya Adam, yakni semua manusia adalah anaknya Adam. Hadza min al-alamat allati tabqa ya'rifunahum biha. Inilah tanda-tanda ini dari tanda-tanda yang dengan tanda itu mereka dikenal dengan tanda tersebut jadi asar sujud, bekas sujud. Sufa'a mereka mengenal para malaikat mengenal tentang mereka-mereka yang diperintah untuk dikeluarkan yakni bekas sujudnya ada dalam jidat mereka. Wa min hikmatihi wa adlihi subhanahu wa ta'ala hatta yumayyiza haula'i min haula. Dan termasuk dari hikmah hikmahnya Allah dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah membedakan mereka dari mereka. Jadi mereka dari haulai min haulai. Jadi dari mereka orang yang ahli salat dan yang tidak ahli salat dengan dibedakan. Yumayyiz al khulut min al kafar Penjelasannya adalah Allah membedakan alul khulud. Orang yang memang berhak diabadikan di neraka dari kalangan orang-orang kafir menyal kafarok. Kafar ini kata jamak. Mufradnya apa? Hah? Kafir. Zamannya kafar. Dibedakan oleh Allah Ta'ala orang-orang kafir dari orang-orang yang tidak dihukumi pada mereka untuk abadi dan tinggal di neraka selama-lamanya. Fi hatta yakhruja. Sehingga mesti dia mesti keluar. Wada yufidul hadar. Perhatikan. Sebenarnya so, melanjutkan perkataan beliau. Wada yufidul hadar. Artinya tadi telah kita baca memberikan faedah agar kita memiliki hadar yakni kewaspadaan, ketakutan tentang ancaman neraka dengan sebab dosa-dosa kita yang belum sempat kita bertobat darinya. Wa annahu la yanbaghi lil akil ayyaktarra wa yaqul innahu minal musallin aw minal muzakkin thumma yusrif ala nafsi fi ma harramallahu alaihi. Sesungguhnya tidaklah sepatutnya dan sepantasnya bagi orang yang berakal akan terpedaya dan dia berkata bahwasanya dirinya dari kalangan orang-orang yang sholat, dari kalangan orang-orang yang menunaikan zakat, kemudian dia yusrif apa? melampaui batas pada dirinya dalam apa-apa yang Allah haramkan atas dirinya. Sebagian contoh telah di atas, di atas adalah zina, riba dan yang semisalnya. Falam yadkhulha wa al ma'al musallin wa huwa ma'al muwahhidin. Artinya dikiranya bahwasanya dia nggak akan masuk ke neraka sedangkan dia bersama orang-orang yang sholat, bersama orang-orang yang muahidin. Dikira seperti tidak, tidak boleh orang itu terpedaya dengan itu. Walakinnahu asrafa ala nafsi bisai'in minal ma'asi. Alati mata alaiha wa lam yatub. Nah, tengok. Tetapi dia asrafa melampaui batas pada dirinya sendiri dengan suatu dari beberapa maksiat yang dia mati di atas kemaksiatan itu walam yatub dan belum bertaubat. Kauku kihili walidai sebagaimana contohnya apa? durhaka dia terhadap kedua orang tuanya. Akli hilir riba seperti makannya dia dengan makan riba ada ati al muskirat dia mengkonsumsi perkara-perkara yang memabukkan zina liwat perbuatan zina perbuatan homo dulmunas mendolim manusia ila gari hadha min anwa'id jaraib ila ghairiha min anwa'il jaraim dan selain daripada perkara ini banyak sekali dari macam-macam perkara dosa yang disebut dengan kata al jarima Perhatikan ya, kawan. Falyahdharil aqil aghayatal hadr. Maka oleh itu supaya seorang itu yang akil terkhusus sebelum yang lain harus memiliki kewaspadaan dengan goya apa goya? Kewaspadaan yang benar-benar puncaknya kewaspadaan namanya goya. Wa yuhasib nafsahu dan supaya seorang yang berakal yuhasib nafsahu mengkoreksi dirinya, meneliti dirinya. Wala yu'jib binafsihi wala yu'jib bi nafsihi dan janganlah dia dia terpedaya dengan dirinya seolah-olah dia bukan dari ahlu dosa wala yu'jib bi amal dan jangan dia terpedaya dengan tertipu dengan amalannya kan oh jiba bi nafsihi atau bi amalia maknanya apa dia merasa bangga dengan dirinya, merasa bangga dengan amalannya. Sehingga dia merasa aman dari makarnya Allah. Apa aminu makar Allah? Apakah mereka merasa aman? Apa aminu? Apakah mereka merasa aman atas makarnya Allah? Fala ya'manu Allah illal qaumul khasirun dan tidak merasa aman dengan makarnya Allah kecuali kaum yang rugi. Khasirun yang rugi. Jadi seorang jangan merasa bangga dengan dirinya, merasa bangga dengan amalannya sehingga merasa akan aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu merasa sombong dengan apa yang ia miliki dari ketakwaan, dari ilmu. Meremehkan orang lain dengan ilmu yang ia miliki ternyata apa? Akhirnya termasuk adalah orang yang rugi. Merasa aman. <clears throat> Jadi dikatakan lagi wala yu'jib bi nafsihi wala yu'jib bi amalihi. menunjukkan kita harus memiliki kewaspadaan benar-benar mentoknya kewaspadaan agar jangan kita ini tak terasa ternyata termasuk orang-orang yang diancam dengan api neraka. Dan dosa besar ini banyak. Dosa besar sangat banyak sekali, bukan satu dua yang tadi disebutkan zina, riba, al-ukuk, durhaka tidak, tapi banyak sekali. Bukan yang saudara muskirat, tapi banyak sekali perkara dosa-dosa besar ini. Dan bisa dilihat dalam kitabul kabair yang dinisbatkan kepada kita dan pengurusnya adalah Al-Imam Zahabi. Perkara yang diancam dengan neraka termasuk dosa besar. Perkara yang diancam dengan nggak mendapatkan bau surga termasuk dosa besar dan banyak sekali. Qalu fa yakhrujuna minan nar qad umtuhisu ay umtuhisu yakni ihtaraku. Maka mereka keluar dari neraka qad umtuhisu mereka telah terbakar. Hangus ihtaraku. Hah? Wahtaraku terbakar. Nasallallahu al-afiyah. Jadi perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umtuhisu mananya adalah ehtaraku. Demikian yang dimaksud oleh kalamnya sebelum Bas ini ehtaraku. Dari kalam dari apa dari hadis um tuhisu ini. Wal ma'na fi an Allah yukhrijuhum qad matu wahtaraku kama fi hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dan makna dalam hadis ini bahwasanya Allah mengeluarkan mereka, mereka telah mati dan telah terbakar sebagaimana dalam hadisnya Abu Sa'id radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu yambutu yumbituhumullahu imbatan yumbit apa mananya Allah menumbuhkan mereka dengan benar-benar tumbuh summa yusubu alaihim ma'ul hayat ay nahrun minal jannah kemudian disiram atas mereka air yang dikatakan air yang memiliki sifat kehidupan yakni sungai dari surga Bayam butuh nekamatam butuh hibah maka mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya bijian min hamilis sail apa hamil kemarin hamil mananya apa Hamil maknanya mahmul yang dibawa oleh arus yang mengalir. Kita dapati di bibir-bibir sungai. Di sana tumbuh beberapa tumbuhan itu adalah dikatakan hamilus sail. Apa ini biji-bijian yang dibawa oleh arus air yang mengalir sehingga tumbuh di bibir-bibir sungai itulah yang dikatakan perumpamannya kama tambutul hibbatu min hamilus sail Faida nabatu adkhalahumullahu al-jannah maka bila mereka tumbuh jadi tumbuh sedikit Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Fayurafuna fiha annahum utaqa Allah minan nar maka mereka dikenal dalam surga tadi bahwasanya itulah orang-orang yang disebut dengan utaqa. Atik atik utaqa alim, ulama, u, fakih, u dan yang semisalnya. Jadi mereka yang tadi dikatakan dikeluarkan dari neraka, setelah mereka tumbuh, dimasukkan ke dalam surga, dikenal dalam surga mereka adalah orang-orang yang disebut dengan utaqaullahi. Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka dimerdekakan oleh Allah dari api neraka Allah dina asobahum ma asobahum orang-orang yang telah tertimpa apa yang telah menimpa mereka berupa siksaan wa yutlaku alaihim jahanamiyun mereka ini disebut dengan jahanamiyun Mabum. ketika di surga dikenal dengan apa jahanamiyun yakni bi'tibari makanu Ditinjau dari sisi dulunya mereka adalah di jahanam kemudian dibebaskan oleh Allah dengan apa? Dengan atharu sujud. Ini menunjukkan tentang pentingnya perkara sholat. Nah, banyak manusia sekarang ini hidup dalam perkumpulan dalam satu komunitas. Di sana kadang yang sholat cuma satu orang, kadang cuma dua orang, Nggak ada lagi al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Bahkan lebih parah daripada itu ketika ada orang yang sholat diejek. Dan ini cerita bukan cerita kita mengarang cerita. Banyak orang yang pulang dari Malaysia. Ketika mereka bekerja di sana bersama orang-orang yang nggak sholat, ketika sholat diejek, digojloki. Tuh gojlokan? Apa mana gojlokan? Hah? Apa? Diapakan? Diejek. <clears throat> Kalau nggak tahan maka dia akhirnya besok nggak akan sholat lagi. Atau sholat dengan sembunyi-sembunyi. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Jadi yuwa yutraku alaimimul jahannamiyun summa yumha anhum ma yasinuhum rahmatan minallahi azza wa jal. Kemudian yumha dihapus dari mereka apa-apa yang yusin, yusin adalah yang memburukkan mereka sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala azza Allah azza wa jal. Kemudian dihapus dari apa yang memburukkan keadaan mereka. Yakni akhirnya menjadilah orang yang sempurna nampaknya nggak pernah mendapatkan seksaan bekas-bekasnya nggak ada yumha apa namanya yumha bos Fadha yubayinu lana anna kullama warada min al-ahadith fi fadli tauhid wa fadli man mata ala tauhid wa fadli man mata ala syahadataini sadiqun anna kulla hadha fi man haqqaqa haqqa syahadataini wa adda haqqaha wa stakmala ma awjaballahu alaih Wa ma alaihi. Perhatikan di sini. Ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk memahami maksud ini. Maka ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh apa yang datang dari hadis-hadis tentang keutamaan tauhid, tentang keutamaan orang yang meninggal di atas tauhid, tentang keutamaan orang yang mati di atas kalimat dua syahadah. Dengan jujur, dia mengucapkan kalimat tersebut bahwasanya ini semuanya adalah pada orang yang me mentahkik haknya syahadata ini. Nah. Fiman haqqaqal haqqas syahadata ini pada orang-orang yang memberikan apa? Tahkik apa? Memurnikan haknya dua kalimat syahadah Dua kalimat syahadah ini adalah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana tahqiq terhadap dua kalimat syahadah ini? Maka itu semua manusia akan ditanya dua pertanyaan apa? Dua pertanyaan tadi. Semua manusia nanti akan ditanya dengan, dengan dua pertanyaan. Apa dua pertanyaan itu? Mada kuntum ta'budun Wa madza ajabtumul mursalin? Apa dulu yang kalian ibadahi? Dan bagaimana sambutanmu terhadap para utusan Allah Subhanahu wa taala? Nah, perhatikan ya ikhwan. Maka saya absenkan untuk antum semuanya untuk minta diperinkan kitab sama Abu Muslim kitab yang telah ditulis oleh Abdul A'la Satunya Abdul A'la dua kitab yang berjudul satunya apa? Tinta Ungu satunya Tinta Merah yang Tinta Ungu ini sekitar 550 halaman yang satunya seratusan sekitar seratusan kurang lebih merah ini dibaca. Kita akan mengetahui betapa pentingnya perkara yang terkait dengan tahkik dengan kalimat dua syahada ini. Dan banyak orang yang ceroboh dalam permasalahan ini. <clears throat> ya kan? Antum minta supaya dicetakkan dan diganti mungkin kertasnya sama akuna Abu Muslim. Perhatikan. Baik. <clears throat> Oleh banyak manusia sekarang ini rapuh dengan pemahaman tentang perkara ini. Jadi perhatikan. <clears throat> Kok hilang-hilang? Jadi ada saja terkait dengan keutamaan tauhid, keutamaan orang yang mati di atas tauhid, keutamaan orang yang mati di atas dua kalimat syahadat dengan jujur. Ini menunjukkan seluruhnya adalah pada orang yang mentahkik hak-haknya kalimat syahadat ini. <clears throat> Sekarang banyak orang yang modalnya apa yang penting tidak menyembah kuburan. Ternyata apa? Menyembah dustur, menyembah undang-undang. Ya kan? Menjadi hambanya demokrasi, budaknya demokrasi. Jadi dan menunaikan haknya kalimat syahadat ini Wastakmala Allah alaihi dan menyempurnakan apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Dan meninggalkan apa yang Allah haramkan atas dirinya. Inilah orang yang masuk dalam kategori dalam memiliki keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang meninggal di atas tauhid atau orang yang meninggal di atas kalimat syahadata ini dengan jujur. Dan tahkik dengan dua kalimat syahadah ini bukan ya kan? Cuma cerita dalam kertas. Tapi benar-benar <clears throat> kita harus mengetahui fakta dalam kehidupan ini yang diumbang ambingkan dengan banyaknya salah paham dalam perkara-perkara ini. Famaman farrata wa adha'a wa lam yu'ti haqqa syahadataini fa huwa ala khatarin azimin fi ma mata alaihi min as-sayyi'at allati iqtarafaha wa lam yaktub Maka orang yang farrata ini kosoro. Wadah orang yang mati, tapi dia di atas apa? Tafrid. Tidak menunaikan haknya kalimat syahadata ini. Dan menyanyiakan dan tidak menunaikan haknya kalimat syahadata ini. Maka dia di atas bahaya yang besar Ya. mata alai pada apa dia ini mati atasnya dari beberapa sayiat keburukan-keburukan yang dia telah terjang yang dia telah lakukan sementara dia belum bertobat darinya fala haula wala quwata illa billah ya kan banyak sekali manusia sekarang ini menjadi hambanya demokrasi katanya apa dikit-dikit darurat dikit-dikit darurat kemudian dia mengkiaskan atau membandingkan dengan perbandingan yang aneh kau datang kepada seorang dokter tanganmu sakit atau kakimu sakit, dokter memutuskan kau harus dipotong tanganmu. Ya kan? Apakah kemudian kamu nggak mau memotong tangan kamu karena apa? Karena memotong tangan hukumnya dosa? Nah, gitu. memotong tangan hukumnya dosa, menyiksa diri. Maka saya nggak mau walaupun dokter menentukannya. Dikiranya seperti itu. Dikiranya masalah demokrasi seperti orang yang diberikan suatu keputusan seorang dokter untuk amputasi potong kaki, potong tangan misalnya, karena penyakit tertentu ya ilah Allah segampangnya itu itu pasti perkara yang jelas gamblang Proses keputusan tadi keputusan yang telah benar-benar memang keadaannya jelas seperti itu Adapun simpulan yang lebih baik, simpulan yang adalah kurang baik, kurang abdol, yang mulia ini dia. Dari mana? Ya kan? Dia ahli sholat, ahli puasa Senin Kamis ternyata apa? Menyembah demokrasi. Sama saja dengan orang yang nggak sholat, nggak puasa sama saja. <clears throat> nggak ada bedanya. Jadi disamakan bagaimana jawaban orang yang bisa jawab yang penting yang penting bisa bunyi. Asbun. Ya kan? <clears throat> Asal metek gusinya. Asal meletak apa? kursinya, Jadi gusi meletak wis. <clears throat> Hadis sebagian dokter kan ya, sebagian dokter, kata lulusan Jamiah Islamiyah Madinah. Dan dari Mesir, dan dari Mekah dan semisalnya. Kemudian menyandangkan gelar apa? salabi salabi, <clears throat> Baik. Baik, perhatikan. Pertanyaan soal Pertanyaan Al-imatatu hadihi imatatun khasatun afallahu anka afallahu anka ini doanya ditakhirkan dari pertanyaan afallahu anka adalah doa untuk Syekh bin Bas. Sebelum beliau menjawab sudah didoakan dulu. <clears throat> Inilah adabnya seorang talib. Ya kan? Gurunya didoakan dengan doa kebaikan. Apa Allah angka semoga Allah maafkan kau ya Syekh. Al-imata Al-imata ini masdar dari amata yumitu imatatan. Dimatikan atau kematian ini kematian yang khusus. Ya Syekh, semoga Allah maafkan kok Jawabannya jawab ya hadis ya bi Sa'id radhiyallahu anhu Allah dirawa Muslim anha imatatun khosatun. Datang dalam hadisnya Imam Muslim dari hadisnya Abu Sa'id rawahu al-Muslim Rawahu Muslim bahwasanya kematian adalah kematian yang khusus. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, maya buka ihsasun? Maya buka ihsasun apakah tidak tersisa lagi dengan adanya kematian ini ihsas, ini apa? Rasa. Oh, ihsas. <clears throat> Ma yabqa ma pertanyaannya Apakah nggak tersisa lagi bersama kematian ini adanya rasa, maksudnya apakah masih merasa sesuatu dengan rasa sakit dan semisalnya? Jawabannya Syekh Allah alam. Lakin kaunuhum yadkhuluna nara fayamutuna fiha imatatan ihsasuhum biha la budda minhu. Allah alam Tetapi keberadaan mereka masuk neraka. Lalu mereka mati di dalam neraka adanya kematian ini adalah maknanya ihsasum umbiala buta harus adanya apa ihsas harus adanya rasa kemudian dalam titik-titik itu dari titik tiga di bawah dijelaskan kalimatun ghairu wadihah la'allaha minhu la'allaha minhu ini yani kalimat minhu ini tambahan dari yang mengumpulkan sarah ini La ilaha illallah. Baik. <clears throat> Ini untuk anak-anak. Jangan dibikin main-main kalau tinggal di sini. Ini sudah copot-copot. Perhatikan ya, Eva, Hei, hei, perhatikan. Ini nih jangan dibikin main-main. Yang tinggal di sini, yang sering tinggal di masjid sini, anak-anak kecil, ini jangan dicopot-copot orang yang biar nggak rusak. <clears throat> طيب قال الإمام العيني في أمرة القاري المجلد الخامس خمسة وعشرين صفحة وستة وعشرين قوله قد امتحسوا في الحاء المهملة والسين المؤجمة وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو في روايات وكذا نقله القاضي عن آه، مقتنئا أبني Apa ini? Apa ini? An? An? Kok enggak? Ini enggak jelas ini. Mem tak kok. Hmm? Siapa bisa baca? suyukhihim. Qatim tahasu. Kalau bacaannya al-aini ha al-muhmala. Sin mujama Dengan tak yang di fathah. Wal ha berarti imtahasu. Demikian ada yang ada dalam riwayat. Dan seperti inilah yang dinukilkan oleh Al-Qadi dari ini nggak jelas kalimat ini suyuhi Qala wa kalam. Dan inilah kalam yang pas katanya. Imtahasu. Wa kala dafadahu al-Khattabi wal Harawi wa qala fi ma'nahu ihtaraku. Wa ruya ala sigatil majhul. Demikianlah dipastikan oleh Al-Khattabi dan juga, juga Al-Harawi. Keduanya berkata dalam maknanya ihtaraku. Imtahasu ihtaraku. karena dari riwayat dengan siga majul ini umtuhisu. Wa fi al-mahas ihraqun nar al-jildah. Dalam Mukhtar Sihah al-mahas adalah ihraqun nar api membakar kulit. Wa fi lugatun amhasathu an-naru. Wa al-jildah taroko. Wa qala Dawudi wakala Dawudi imtahasu atau imtahisu dumiru dumaru, wanakosu, kalau kal muhtarikin. Qala bin Bas yakni ihtaraku. Kalamun ghairu wadih. Yang jelas bacaan dari kalimat emtahasu bisa dibaca maklum dibaca apa? mencuhul, Mananya adalah terbakar. Mereka telah terbakar dengan api neraka. Kemudian dimerdekakan oleh Allah Ta'ala dengan masuk surga dikatakan dengan utaqa'ullahi. Dikenal dengan orang-orang yang dikenal dengan jahanamiyun. Dulunya adalah ahli jahanam. Baik. pertanyaan, ma makna hibba ya Syekh? Jawabannya hibbatul nabat as sagir Al-hibba as sagira allati tambutu. Al-badrah allati tasluh lil badr lil badr. tau badr? Untuk di untuk disemai, ditebar bibit. Jadi manusia dulu nanti adalah seperti itu dari orang-orang yang terbakar dengan